para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari dua riwayat tadi. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam agar kita mengambil kudwah dan teladan kepada beliau dan agar kita senantiasa dalam hubungan rumah tangga kita adalah berjalan sesuai dengan hal-hal yang dibolehkan. Adapun yang merupakan kekhususan-kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jangan coba-coba untuk kemudian kita masuk ke dalamnya. Para pendengar Anas Radio rahimani wa Kemudian disebutkan dari hadisnya Ummu Syarik radhiyallahu taala anha bahwa ayat ini adalah turun terkait dengan wanita-wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka seperti ini adalah uh, seperti pertanyaannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Awatahabul mar'atu nafsaha lirrajul? Apakah ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini dan pada ayat yang sebelumnya bahwa itu adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyin arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Maka ayat ini jelas mengatakan khalisatan laka. Kekhususan untukmu dan tidak kepada orang-orang mukmin yang lain. Maka seperti itu hendaknya kita dalam mengkaji dan mengilmui dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita benar-benar menjadikan apa yang memang itu adalah merupakan kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah fadlullah yutihi man yasha. Dan itu kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari empat. Sementara bagi kaum muslimin dibatasi hanya sampai empat saja. Maka jangan kemudian kita berprasangka buruk ataupun kemudian mengatakan yang tidak-tidak. Manakala seperti itu adalah sudah merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi kita kecuali sam'an wa ta'atan kita dengar dan kita mentaati dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insyaallah taala yang lebih selamat bagi kita. Kemudian bahasan berikutnya para pendengar Anas Radio aizakumullah wa rahimakum. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan tentang bagaimana Qur'atul rajul baina nisa'ihi idza rada safar. Bagaimana seorang suami mengundi di antara para istrinya tatkala menginginkan untuk safar. Siapa yang kalau kemudian tidak memungkinkan untuk dibawa semuanya, maka diadakan Qur'ah, diadakan undian. Dan ini sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan Qur'ah di antara para istrinya untuk siapakah yang akan menemani safarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau juga siapakah yang akan menemani pergiannya seorang suami. Diriwayatkan juga dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika arada safaran aqwa baina nisaihi Fa'ayyatahu fa'ayyatuhunna kharaja sam'ahu kharaja biha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkehendak untuk bepergian maka beliau mengundi di antara para istrinya. Maka siapa yang keluar undiannya ini, dialah yang akan keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya ini. Dan Al-Imam An-Nasai menyebutkan kaitannya dengan hadis ini ada beberapa riwayat. Namun yang jelas itu satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memiliki lebih dari satu istri. Manakala tidak memungkinkan untuk kemudian membawa semua istrinya dalam safarnya ini. Maka diundi. Kemudian terkait dengan riwayat di mana Nabi alaihi salatu mengadakan undian dengan para istrinya ini adalah satu kisah yang sangat besar. Yang menjadi perahara tidak hanya pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Namun juga kaum muslimin. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perangannya perang Bani Mustalik ketika beliau mengundi di antara para istrinya ternyata namanya jatuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah lah yang menemani Rasulullah SAW dalam safarnya. Namun demikian, kejadian pun Kejadian, besar pun terjadi. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejadian itu adalah tentunya ada hikmah yang sangat besar. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat indah dari kisah hadithul ifik. yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur dan itu Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam beberapa ayat. Yang sekaligus ayat itu sebagai pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan atau isu-isu yang dilemparkan oleh mereka orang-orang munafiqun kepada ummul mukminin radhiyallahu taala anha ya ini menunjukkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan dan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang munafik ini maka ini juga sekaligus kita kaji, kita pelajari yang seperti ini sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Syiah Rafidah yang kebenciannya sangat luar biasa terhadap Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala yang kemudian bahkan dilontarkannya dengan berbagai lontaran-lontaran yang tidak baik maka para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu taala yang beliau menjelaskan ketika orang-orang munafik, orang-orang yang mereka membuat cerita yang palsu, cerita yang dusta terhadap umul mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikatakan قال dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam ketika ahlul ifk orang-orang yang mereka berbuat fitnah ini mereka mengatakan atau melontarkan berbagai tuduhan-tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan apa yang mereka katakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaannya. Di mana benar-benar menjadi permasalahan yang sangat besar. Menjadi prahara pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. lebih lagi pada keluarga Rasulullah SAW dan keluarga sahabatnya ini. Bahkan sampai para sahabat pun bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW mencarikan salah satu dari istrinya? Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala pun datang kepada putrinya Hafsah dengan prahara yang terjadi ini. Yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan dengan kisah yang panjang. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menghendaki untuk mengadakan safar maka beliau mengundi di antara para istrinya siapa di antara mereka yang namanya keluar maka dialah yang keluar Rasulullah SAW keluar dengan istri tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Kami pun mengundi di antara kami para istri Nabi alaihi salatu dalam satu peperangan di mana Rasulullah SAW ikut dalam peperangan itu. Dalam riwayat yang dikatakan ini adalah perang Bani Mustariq. Maka ternyata dalam undian itu yang keluar adalah namaku. Aku pun keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam menemani beliau alaihi salatu wasallam. Setelah turunnya ayat hijab. Setelah turunnya ayat hijab yang juga di surat Al-Ahzab ini di ayat yang ke-59. Qala, qalat kata Aisyah. Dan aku pun ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ditempatkan dalam haudaj. Haudaj ini adalah satu ruangan yang tertutup yang ruangan ini dibuat untuk uh, menempatkan para wanita di atas punggung ontanya. Ini haudaj namanya. Maka kata Aisyah, aku pun ditempatkan dalam haudaj kemudian singgah dan berjalan. Eh, kata Aisyah, aku pun juga dimasukkan di dalamnya. Maka kami pun berjalan. Sampai ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan, Kemudian dan kami pun juga mengadakan eh, dalam perjalanan sudah mendekati Madinah. Maka beliau mengizinkan untuk berjalan di malam hari. Kemudian kata Aisyah, Aku pun bangkit. Tatkala mereka juga sudah diizinkan untuk berjalan, dan aku pun juga ikut berjalan sampai melampaui para tentara ini. Kemudian Aisyah mengatakan, tatkala aku menunaikan hajatku, dan aku ingin datang ke kendaraanku, ke ontaku. Kemudian aku raba dadaku. Ternyata kalungku tidak ada. Kalung yang berasal dari Yaman. Itu putus. Maka aku pun kembali mencari kalungku itu. Dan hasratku untuk mencari itulah yang kemudian menahanku untuk kemudian tertinggal dari pasukan, tertinggal dari rombongan, Maka datanglah satu kelompok dari para sahabat yang mereka tadinya itu menaikkan aku ke dalam haudaj itu. Maka mereka pun membawa haudaj itu. Membawa mengantun onta itu. Dan membawanya berlalu. Haudat itu di atas ontaku yang aku tadi menaikinya. Di mana mereka mengira kalau aku ada di dalamnya. Karena Haudat itu tertutup. Mereka mengira kalau aku ada di dalamnya. Dan wanita-wanita pada masa itu adalah ringan. Artinya kurus-kurus ya. Tidak ada yang gemuk. Dikatakan wakana nisa nisa'idhat khifafan. Bahwa wanita-wanita pada masa itu mereka e, ramping lam yuba lam yuhabbilun lam yuhabbilun yani mereka walam yaghshahunnal lahm artinya maksudnya di sini adalah tidak banyak dagingnya innama yakulna al-ulqah min at-ta'am Maka kembali pada kisah ini bahwa para sahabat tadi ini pun tidak ada yang curiga. Tidak ada yang kaget, tidak ada yang mengingkari akan ringannya haudaj itu. Karena memang wanita-wanita ketika itu ke, apa eh, ramping-ramping. eh, Bobotnya tidak berat. Maka dikiranya Hudaj itu ada orangnya. Mereka tidak mengingkarinya. Akan ringannya Hudaji. Tatkala diangkatnya Hudaj itu ke onta yang ditumpangi ditumpangi oleh Aisyah radhiyallahu taala Dan kata Aisyah, aku ketika itu adalah seorang anak perempuan hmm, yang masih yang belum berumur. Dikatakan hadis atas sin. Umurnya baru beranjak. Hmm. Faba'atul jamal wasaru. Maka mereka pun menggiring onta itu dan kemudian berjalan dikiranya Aisyah ada di dalamnya. Kemudian kata Aisyah, dalam kondisi mencari kalungnya ini, kemudian mengatakan bahwa wajatu kadi, ba'da tamar jais. Aku pun mendapatkan kembali kalungku ini setelah pasukan itu sudah berlalu pula. Maka aku pun mendatangi tempat persinggahan mereka. Dan tidak ada di tempat itu dari mereka yang memanggil-manggil dan juga tidak ada menjawabnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala berniat untuk kembali ke tempat di mana Beliau berteduh. Dan Aisyah pun menyangka, wa dhanantu annahum sayafqaduni. Saya kira mereka akan kehilangan kehilangan aku. Dan mereka akan kembali ke tempat tersebut. Maka kata Aisyah, Ketika aku sedang duduk di tempat persinggahanku itu, ghalabat eh, ghalabatni aini fanimtu. Maka beliau terserang kantuk. Maka Aisyah pun tertidur di situ. Dan ketika itu Safwan ibn Mu'attil as sulami Az-Zakwani itu ada di belakang pasukan. Dan sampai kemudian Sofan ini pun melewati persinggahanku. Maka kemudian beliau melihat ada hitam-hitam manusia maka Sofwan pun tahu tahu aku ini tahu kalau itu adalah Aisyah ketika Sofwan itu melihatku dan kata Aisyah bahwa Sofwan pun tahu aku sebelum turun air hijab Wa kana yarani qabla al-hijab. Yani nah, Safwan pun dulunya melihatku sebelum turun air hijab. Kemudian kata Aisyah, kemudian aku pun bangun. Dan aku pun kembali ke tempat di mana mereka mengenalkan aku di tempat itu. Maka aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Wallahi ma tukallimuna kalimah. Demi Allah kami tidak berkata-kata. Kami tidak berbincang-bincang barang satu kata pun. Dan aku juga tidak mendengar dari Sofan satu kata pun. Kecuali istirja saja kalimat istirja. La haula wa la quwata illa billah. Maka ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pembicaraan, juga tidak ada kata-kata yang bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari keduanya. Hanya berzikir istirja mengucapkan kalimat istirja. Sampai kemudian uh, menyodorkan atau menurunkan kendaraannya sampai kemudian Aisyah pun duduk di atas onta itu dan kemudian naikinya. Kemudian Sofan pun bertolak untuk menuntun dari onta tersebut sampai kami mendatangi pasukan itu. Yang mereka juga berumrah dari Nahri Zuhairah. Mereka singgah di tempat itu. Dan telah meninggal orang yang meninggal syahid Maka para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada. Ini yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang tentunya menjadi ibrah bagi kita. Hendaknya senantiasa kita tersebut mencari kebenaran dari berita-berita dari isu-isu yang ditebarkan. Apalagi masa-masa seperti kita sekarang ini dengan teknologi yang ada. Maka hendaknya dalam setiap hal apapun, jangan sampai kita ikut andil dalam fitnah. Nas'alullah salam al-afiyah. Kembali kepada masalah bahwa Aisyah radhiyallahu taala dituntun oleh Sofwan yang kemudian bisa bergabung dengan pasukan itu. Di mana kami mendatangi pasukan itu dalam keadaan mereka mau berumrah dari arah Wahirah. Mereka singgah dan maka kemudian masuklah di antara mereka orang-orang yang mati. Kemudian disebutkan bahwa yang dikuasai dengan kesombongan yang disebutkan dalam surat Nur walladzi tawalla kibrahu yang dikuasai dengan kesombongannya maka di situ adalah disebutkan Abdullah bin Ubay ibn Salul si gembong munafiqi maka Para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara potongan dari kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masih panjang sebenarnya Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang kisahnya ini. Yang tentunya dari potongan yang sudah kita bahas. Ceritanya Aisyah radhiyallahu taala ini ini pun bisa kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama khususnya bagi yang mereka-mereka yang berpoligami memiliki istri lebih dari satu dibolehkan kalau kemudian tidak bisa membawa semua istrinya dalam safarnya dibolehkan untuk kemudian mengadakan qur'ah. Dan ini bukan judi. Ini bukan judi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa dari kisah ini ini hendaknya menjadi pelajaran besar. Karena urusannya adalah ketika membuat cerita-cerita yang dusta. Apalagi tuduhan-tuduhan seseorang yang bersih, yang suci, kemudian dituduh berbuat fahisya, berbuat zina, ini permasalahan bukan permasalahan yang gampang. Karena kalau tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan bayinah, maka tuduhan itu berbalik kepada yang menuduh. Dengan apa yang dikatakan dengan had qadhaf. Baik, maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah hendaknya kita banyak-banyak tersebut manakala uh, banyak berita sampai kepada kita khususnya juga dalam rumah tangga khususnya dalam rumah tangga kita Manakala ada berita yang kurang baik tentang istri kita dari luar, demikian pula ada berita yang mungkin bikin panas telinga tentang seorang suami, maka masing-masing antara suami dan istri pun juga hendaknya mencari kebenaran berita itu. Jangan kemudian terbawa dengan berita itu ternyata beritanya tidak benar. sebelum dia itu kisinan kata orang Solo ya artinya menanggung malu maka hendaknya tersebut khususnya kepada para wanita yang terkadang emosinya itu lebih dahulu yang dikedepankan maka inilah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu jika datang seorang fasik ya, membawakan satu berita maka cari kejelasan berita itu dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak suruh diterima tidak juga suruh ditolak tapi tabayyun cari kebenaran berita tersebut supaya kita bisa bersikap dengan jelas. Kita bersikap dengan di atas bayina. Dan seperti itulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin agar dalam kita melakukan berbagai aktivitas kita, ucapan, perbuatan kita itu dibangun di atas bayina, di atas ilmu. Maka insya Allah Ta'ala ini akan bisa menjaga dari perilaku kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. <clears throat> Ini barangkali para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah taala kita masih lanjutkan dari kisahnya Insya Allah taala yang panjang pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah uh, tadi sudah kita dengarkan materi dari Al Ustaz Muhammad Naim Hafizullah taala. Sekali lagi kami mohon maaf tadi di tengah-tengah kajian ada kendala teknis Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi, bagi para pendengar yang baru bergabung bisa mengirimkan pertanyaannya seputar materi atau yang lainnya melalui email di kotak surat at anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan ID anasradio atau bisa juga melalui pin BlackBerry di 2633310D atau bisa berbicara langsung dengan Ustaz Muhammad Naim melalui Skype dengan ID Anas Radio. Dan yang terakhir bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0813 1785 Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan pertama Ustaz. Tapi ini agak menyimpang dari tema nih Ustaz, tentang akidah. Dari Abdullah di sekitar Jabodetabek jika kita sholat di masjid dan di situ ada kuburannya, lalu kita tahu kalau ada kuburannya itu setelah kita selesai sholat di masjid itu. Bagaimana sholatnya Ustaz? Sah atau harus diulang? Silakan Ustaz. Baik. E, dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang juga dia tidak berdosa. Karena dalam keadaan tidak mengerti. Tidak tahu kalau kuburan e, masjid tersebut adalah ada kuburannya. Adapun kalau kemudian tahu di situ ada kuburan, kemudian tetap sholat di situ, sholatnya juga tetap sah, tapi ma'al ism, dia berdosa karena melanggar dari ketentuan Rasulullah SAW, melanggar larangan-larangan Rasulullah SAW untuk jangan sholat menghadap ke kuburan. Ini wallahu taala. Iya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Ummu Fulana di Jakarta. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang laki-laki ketika melihat wanita membuka aurat di pinggir jalan atau berpakaian seksi di mall atau bahkan tidak berpakaian ketika menonton TV? Apakah menjaga pandangan atau dengan tidak melihat? Ataukah tidak mengapa karena menganggap melihat tidak dengan hawa nafsu? Atau boleh melihat dengan dalil maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah istrimu karena yang demikian itu dapat menentramkan hatimu. Silakan Zat. Baik. Uh, kemudian sedikit menambah dari pertanyaan yang pertama tadi. Ini khususnya mengingatkan dengan apa yang mimma ta'umu bil balwa. Ini musibah yang banyak menyebar khususnya di negeri kita. Dari banyaknya masjid-masjid yang di situ ada kuburannya, maka hendaknya tatkala kita mengadakan safar ini hendaknya uh, perhatian melihat dulu karena terkadang seperti itu kita terjebak dalam masjid-masjid yang di situ ada kuburan yang ternyata kuburan itu disembah diagungkan Bagaimana beberapa hari yang lalu saya juga punya pengalaman seperti itu. Takziah ke daerah Tegal, kota Tegal. Belum sholat maghrib dan isya. Sudah malam. Masuk ke masjid agung dikunci. Ya, kemudian singgah di satu masjid. Ke belakang mau ambil wudhu. Cari e, kamar mandi dulu. Ternyata pas di depan pengimaman itu ada kuburan besar sekali Akhirnya kemudian kita keluar lagi. Maka seperti itu kadang-kadang harus kita e, mesti hati-hati ya. Karena memang apa? E, bencana atau musibah yang apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ternyata banyak menjadi kenyataan dan fakta yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ternyata itu dilakukan oleh oleh uh, umat ini. Nasallallahu alaihi wasallam Kemudian uh, Pertanyaan yang kedua yang terkait dengan uh, <clears throat> masalah melihat wanita atau orang-orang yang uh, seperti itu. Yang dikatakan Rasulullah SAW berpakaian tapi telanjang. Ya. Maka tentunya kembali kepada asal bahwa kita diperintahkan untuk selalu menahan pandangan. Dan yang namanya menahan pandangan ini, nafsu atau tidak nafsu, dengan nafsu ataupun juga tidak dengan nafsu, ini adalah dan kapanpun adalah diperintahkan untuk kita senantiasa menahan e, pandangan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat yang ke-30 dan 31. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن katakan kepada para wanita mukminah pada laki-laki mukmin untuk senantiasa menahan pandangannya. Jadi jangan mengumbar pandangan. Melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk diantaranya adalah tayangan-tayangan televisi yang ada di negeri kita adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita kemudian e, banyak memelototkan mata kita di depan TV-TV atau acara-acara TV yang seperti itu. Allah musta'an. Maka Hal inilah yang kemudian akan menghilangkan kecemburuan kita kepada agama atau menghilangkan kecemburuan kita dengan e, harga diri kita sendiri. Karena apa? Karena seringnya melakukan itu. Karena seringnya melihat tontonan-tontonan seperti itu, seakan itu adalah satu hal yang biasa. Maka ini kata orang Jawa dikatakan, ini salah kaprah. Tapi benar, nggak lumrah yang salah menjadi kafarah, jadi yang salah menjadi biasa. Sementara yang benar dianggapnya nggak lumrah. Ya. Jadi seperti itu. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Itulah tipu daya iblis. Maka apapun keadaannya, <clears throat> eh, kita diperintahkan untuk eh, senantiasa menjaga pandangan kita. Jangan kemudian karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Terlebih juga kita tidak bisa aman. Apakah kemudian ada yang bisa merasa aman dari masalah seperti ini? Maka e, eh, kaitannya dengan masalah syahwat ini juga tidak mengenal ampun siapapun orangnya. Maka jangan kemudian kita merasa aman. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa merasa aman dari fitnah, dari prasangka buruk, atau juga kemudian bahkan bisa terjatuh, maka bagaimana dengan kita? Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hal itu kalau bukan karena melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi apa yang terjadi. Dan Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi jelas. Karena yang membuat makar ini adalah Imratul Aziz. Tertarik jelas. Hamma biha Nabi Yusuf alaihissalam juga sudah tertarik. Dan Allah mengatakan seperti itu. Adakah kemudian kita merasa aman setelah Nabi Yusuf alaihissalam? Maka yang seperti ini hendaknya kita mengikuti kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu uh, jangan terlena dengan pandangan-pandangan seperti ini. Nasallallahu Al afiyah wa nasallallahu as Ini Allah ta'ala. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Degi di Purwokerto. Maaf saya mau tanya, seja, sudah sejak Januari saya terkena serangan panik, kata psikiater. Saya suka tiba-tiba ketakutan sampai keringat dingin keluar. Saya sudah berusaha perbaiki diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai saat ini saya belum sembuh, Ustaz. Apakah penyakit saya ini bisa sembuh ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Uh, tentang penyakit maka ini semua insya Allah Ta'ala akan bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan putus asa untuk senantiasa mencari asbab dari kesembuhan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan tadawaw wala tadawu biharam. Berobatlah. Namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dan ini terkait dengan penyakit-penyakit perasaan seperti itu, maka hendaknya lebih konsentrasi dan lebih untuk kemudian uh, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat untuk lebih banyak menghadiri majlis-majlis ta'alim, mengkaji Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang menjadikan dirinya bisa tunduk dengan pengenalan yang menjadikan dirinya itu bisa merasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan membela kepada orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membela kepada orang-orang yang menolong agamanya. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan-kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Manakala hati kita kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak hanya berbaik sangka tapi siqah percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insyaallah taala akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa menghilangkan dari penyakit yang uh, antum derita ini. Kemudian juga dengan senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan imunitas pada hati kita, pada jiwa kita. Sebagaimana bayi itu diimunisasi agar terjaga. Maka kita juga penting seperti itu. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW berikan bimbingan kepada kita. Bagaimana agar diri kita, hati kita, jiwa kita itu ada imun. Untuk kita zikir pagi dan sore yang dituntun oleh Rasulullah selepas dari sholat wajib ketika kita berbuat apapun senantiasa berdoa. Mau makan, makan, mau ke kamar mandi, keluarnya masuk masjid, keluar masjid, keluar rumah, masuk rumah, ketika singgah di satu tempat, agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Taala dengan itu dilakukan. Kemudian juga dengan mengkaji dan mengilmui akan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apalagi kemudian dengan mencermati dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dan juga hadis Ibnu Umar anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak apa yang menimpa kepadamu ini tidak akan bisa luput. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang belum ditentukan oleh Allah maka tidak akan bisa terjadi. Dan ini akan menjadikan kita keyakinan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa percaya diri kepada saudara penanya ini agar bisa mengembalikan keyakinannya bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhnya, menyembuhkannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza maritu fa huwa Jika aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkannya. Wallahu taala Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Fulana di Tangerang. Ustaz, dulu saya seorang istri kedua dari seorang ikhwan salafi yang sudah lumayan lama mengenal dakwah. Alhamdulillah saya sudah cerai dengannya dikarenakan beberapa perangai buruknya. Di antara perangainya adalah dia menjual tanah yang diwakafkan untuk sebuah sekolah yang saya tanyakan, apakah nafkah yang dia dapatkan sewaktu saya menjadi istrinya itu halal atau tidak ya Ustaz? Silakan Ustaz. Uh, kalau memang nafkahnya itu dari hasil semata-mata dari hasil itu saja, dan ini tentunya tidak mungkin. Karena tentunya sang suami juga punya usaha-usaha yang lain maka tentunya kita tidak uh, tidak tahu yang mana yang uh, diberikan kepada uh, istrinya ini. Maka insya Allah Taala tidak mengapa. Atau kemudian yang kedua, kalau ternyata diketahui bahwa benar-benar yang diberikan kepada anak istrinya itu adalah hasil dari yang tidak dibolehkan tadi, maka kalau kemudian anak istrinya itu tidak tahu, maka al-ismu ala mubashir. Dosa itu adalah kepada yang berhubungan langsung atau yang berbuat langsung. Yani suami Anda sendiri. Manakala uh, memang benar-benar seperti itu. Namun hal ini tentunya juga uh, penting artinya untuk kemudian apa namanya uh, uh, dihadapkan kepada apa uh, didudukan keduanya dan khususnya kepada penanya ini ini pun hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mungkin saudari ini sudah bercerai dengan suami saudari ini, eh, maka hendaknya juga jangan kemudian uh, buruk sangka itu terus-terusan. Karena seperti itu tentunya tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan jika perlu, sebaiknya didoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada jalan yang benar. Dan jangan kemudian setelah serainya ini kemudian mengungkap berbagai apa yang pernah diketahuinya dari mantan suaminya ini. Karena seperti itu tentunya adalah tidak layak untuk kemudian membongkar aib seorang muslim. Adapun dalam hal-hal yang memang terkait dengan halal dan haram, ini tentunya adalah e, eh, permasalahan yang hendaknya kita juga benar-benar ala ilm wa ala bayinah memang di atas e, ilmu dan juga di atas keterangan dan kejelas yang jelas di atas bukti yang nyata. Jangan kemudian kita juga sembrono, ya. Ini tiada lain agar uh, kita senantiasa terjaga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdurrahman alias Fitrianto Fian di Solo. Waduh, kayaknya kenal ya Ustaz. <laughs> Ustaz, apakah syarat poligami itu harus adil? Dan apakah benar pendapat yang mengatakan syaratnya harus adil itu sementara manusia manusia sendiri nggak bisa adil saat <coughs> maka nggak ada syariat poligami nah ini gimana nih saat ini aduh iya nih saat ya silakan saat namanya adil ini memang kita tidak hanya dalam poligami saja berlaku adil itu dimanapun dan kapanpun sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya untuk kita berlaku adil. Artinya di sini adalah menempatkan pada tempatnya. Dan ini tidak hanya dalam poligami saja. Tapi ada pun dalam poligami ini dulu sudah kita bahas bahwa kaitannya dengan urusan-urusan duniawiyah pembagian gilirnya, kemudian juga jatah penghidupannya, maka ini dituntut adil. Dan adilnya tentunya adalah menempatkan pada tempatnya. Karena kalau kemudian tidak adil, ini ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW bagaimana nanti dia kiamah akan pincang. Bangkitkan dalam keadaan pincang. Adapun yang terkait dengan masalah hati, kecondongan hati, jangankan kita Rasulullah SAW juga tidak bisa. Aisyah radhiyallahu taala adalah istri yang paling dicintainya dari sekian banyak istrinya dan itu dimaklumi hmm. oleh para sahabat. Jangankan istri anak saja bagi yang sudah punya anak, nah. lebih dari satu tidak bisa. Meskipun kita juga diperintahkan untuk berlaku adil Rasul mengatakan wa diru baina auladikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Nah, ini kaitan dalam masalah pemberian. Hmm. Adapun dalam masalah kecondongan hati, ini adalah di luar kemampuan kita. Namun sekali lagi bahasanya adil. Ini adalah kita diperintahkan sampai toh kepada orang-orang kafir sekalipun tetap kita tidak dibolehkan untuk berbuat kebodiman untuk kita tetap berlaku adil. Dan Allah mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu taqwa." Janganlah sampai kebencianmu pada satu kaum itu menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah itu lebih dekat kepada takwa. Ini wallahu taala. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Novi umur 26 tahun masih single di Kalimantan Barat. Nah, mungkin ini cocok nih buat Vian nih. <laughs> ya, Ustaz, saya semacam ada kegalauan. Simpelnya saya pengen nikah. Tapi mungkin sampai sekarang belum dikasih rezeki sama Allah. Cuma kadang juga kok saya ngerasa belum siap ya. Sedangkan umur saya udah cukup saat. Walaupun untuk jodohnya memang mungkin belum belum saat ini gitu saat. Terus kadang duniawi saya lebih kuat dibanding akhirat. Belum bisa bendung diri dari sifat buruk. Ini curahan hati saya Ustaz, bisa bantu nggak ya Ustaz untuk solusi nasihatnya? Silakan Ustaz. Ah, baik. Iya? Ah, sebentar. Uh, <clears throat> dari apa yang dikeluhkan. Ini saudara atau saudari ini ya? Perempuan Zat Novi. Karena Novi di Solo ini juga laki-laki masalah iya. <laughs> iya iya Zat. Tapi kayaknya sih perempuan nih Zat. Ya. Baik, uh, maka yang seperti ini banyak-banyaklah isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang tempat kita minta pertolongan Ia. Karena na'bud wa karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, menghamba dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Ibn Abbas, wa idza sta'anta wa idza fas fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta mintalah kepada Allah dan jika minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai toh dengan yang namanya jodoh. Maka juga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Minta apa saja. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala saya mengatakan sampai toh minta garam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pernyataan dari Nabi Yaqub alaihi salam, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kegalauan, kegundahan dan kesedihan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mendengar dan yang akan memberikan solusi kepada kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita. Adapun kalau kemudian banyak curhat kepada manusia, iya, mungkin ini juga baik. Namun hendaknya juga lihat-lihat kepada siapa kita curhat. Jangan-jangan malah kemudian curhat itu diledekin aja ini. Karena itu manusia seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Yang manakala kita sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan kemudian tadarrur Kemudian juga menampakkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan dekat. Nasr min Allah wa fatun qarib. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat dekat. Ini maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak wala tayasu an rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah orang-orang yang merugi. Wallahu taala. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rani Umo Aisyah. Afwan, eh, mau tanya apa panggilan apakah panggilan bunda untuk ibu merupakan bentuk tasyabu minal kufar? Itu sama dengan Bunda Maria gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Uh, ini apa namanya tidak apa he, panggilan bunda ini insya Allah taala bukan termasuk dari yang tersebut karena hal itu bukan merupakan kekhususan dari istilah-istilah yang dipakai oleh orang kafir dan ini adalah merupakan bahasa yang sudah baku dari bahasa yang cukup santun panggilan kepada seorang ibu dari bahasa kita maka insya Allah Taala tidak termasuk dari yang tersembuh. Namun kalau kemudian eh, dengan istilah-istilah yang apa eh, lebih jelas itu tentunya adalah lebih baik. Tapi insya Allah Taala hal ini eh, tidak termasuk dari tersembuh karena bukan merupakan kekhususan dari adab atau perilaku mereka. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, ini ada dari Pak Mario, <coughs> Pak Marioto. Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami istri yang saling berjauhan karena tugas kerja. Ya, monggo Ustaz. Uh, ini hendaknya yang seperti ini banyak dialami baik di kalangan ya yang uh, eh, di kalangan kaum muslimin kalangan ikhwah juga yang dikatakan katanya PJKA ya. Gitu. pulang Jumat kembali Ahad ini rutinitas dan ada yang bahkan lebih dari itu dua bulan sekali ya. atau bahkan lebih dari itu maka yang seperti ini yang pertama hendaknya kalau memang harus melakukan yang seperti itu, memang uh, kondisi pekerjaannya seperti itu, yang pertama hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dengan takwa itu yang merupakan asasun najah, merupakan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, dan kunci keselamatan seorang muslim yang khususnya kepada suami istri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan diselamatkan dari selingkuh atau dari perilaku-perilaku yang akan merusak kepada rumah tangganya. Kemudian yang kedua, hendaknya juga bersabar. Bersabar dengan ketentuan-ketentuan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Meskipun satu sisi mungkin dari sisi dunianya tercukupi. Namun dari sisi kegalauan atau dari sisi gharizahnya ini barangkali terkadang terjadi gangguan. Maka seperti itu hendaknya eh, eh, banyak-banyak bersabar. Sabar dalam menghadapi berbagai ujian-ujian berat ini sabar karena ini hal ini adalah termasuk ujian berat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan yang lebih baik yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi mereka pahala bagi orang-orang yang bersabar ini adalah tanpa hitungan. Kemudian yang berikutnya hendaknya juga senantiasa mendahulukan untuk saling husnudon. Berprasangka yang baik dan saling percaya bahwa masing-masing tidak akan berkhianat, masing-masing tidak akan mengadakan pelanggaran-pelanggaran yang tidak hanya antara suami atau istri pun saling uh, saling membenci atau saling murka, namun uh, tidak sampai untuk kemudian melakukan hal-hal yang itu kemudian menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hendaknya juga mencari asbab. Karena tentunya jauhnya suami dari istri atau jauhnya istri dari suaminya. Terkadang membuka celah-celah untuk kemudian syaitan masuk di antara keduanya ini. Maka yang seperti hendaknya senantiasa mencari sebab yang bisa menutupnya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergaul berkumpul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik. Yang ini insyaallah taala akan semakin menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hendaknya banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dari berbagai gangguan-gangguan yang akan merusak dalam rumah tangganya ini disebabkan karena keadaan, tugas kerja, dan yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, berikan bimbingan pada keluarga atau suami istri yang saling berjauhan seperti ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sabar dan istiqamah dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu taala. Ya, mungkin ini uh, pertanyaan terakhir saat untuk malam hari ini dari Neng di negeri Pasundan. Pak Ustadz, suami saya bekerja di luar negeri dan pulang hanya boleh setahun sekali Sungguh sulit keadaan ini Pak Ustadz buat saya, karena suami juga tidak boleh membawa istrinya sementara kerjanya terikat kontrak. Kadang ada rasa rindu, bagaimana saya bila sedang kepingin. Tidak ada pelampiasan ya Ustadz. Dan bila memang tidak tahan, dilanjutkan, dianjurkan berpuasa. Sementara saya nggak kuat Ustadz kalau puasa nunggu suami selama satu tahun. Boleh nggak ya Ustadz kalau misalnya kami bernikmat-nikmat melalui video Skype gitu saat Mohon jawabannya saat saya takut suami atau saya sendiri selingkuh jadinya. oh, ya. silakan Ustadz. Uh, ini juga terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Bahwa itu semuanya tadi hendaknya uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dorongan-dorongan eh, gharizah itu memang pasti ada. Namun kalau kemudian kita sibukkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, maka sebagaimana dikatakan al-masyghulu la yushghal. Orang yang sedang sibuk tidak akan disibukkan dengan hal yang lainnya. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, sibuk hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk kegiatan kita yang itu bermanfaat bagi umat atau juga bagi diri kita sendiri. Juga sibuk mungkin dengan kita uh, belajar, menyibukkan diri dengan ilmu. Manakala kita asyik dengan hal-hal seperti itu, kita tidak akan uh, apa namanya tergoda atau tidak akan terbawa dengan e, perasaan-perasaan dari gharizah kita. Dan ini insya Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan uh, menolongnya. Jika memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengeluhkan semua urusannya ini kepada diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian mengadakan pelampiasan dengan berbagai tontonan-tontonan ataupun juga dengan apa yang manusia uh, banyak apa namanya dengan eh, peralatan-peralatan uh, yang tidak menambah kecuali semakin bejatnya manusia maka seperti ini adalah juga hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjauh dari hal-hal yang seperti itu karena hal ini tidak menambah kecuali akan semakin uh, bertambah dosa dan tidak menambah kecuali uh, akan semakin apa hatinya semakin sempit. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan dalam tafsirnya di surat Al-Insyirah empat ayat yang pertama itu menurut dikatakan merupakan sebab akibat alam nasrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu? Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah ampuni dari dosa-dosamu. Yang itu memberatkan kepada dirimu. Dan warafa'na laka zikra. Kami angkat derajatnya. Maka ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ini adalah merupakan sebab akibat. Seseorang ketika dilapangkan hatinya, dilapangkan jiwanya, maka ini akan mudah, akan ringan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang dosa itulah sebenarnya memberatkan punggung kita. Beratnya kita melakukan ketaatan karena beratnya dosa yang ada di punggung kita. Kita lihat pada ayat itu fitnahnya kepada Rasulullah SAW. Seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh Rasulullah? Seberapa besar dosa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Namun Allah mengatakan, Allazi anqadha Dosa itu yang memberatkan punggungnya. Bagaimana dengan kita? Betapa besar, betapa banyak, betapa seringnya. Dan betapa kita sering melakukan tabrir, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan alasan supaya eh, seperti itu. Jadi maka ini hal-hal yang merupakan bisikan-bisikan syaitan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika mudah untuk kita menjalankan ketaatan, dosa kita akan diampuni. Ketika dosa kita diampuni, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita. Namun sebaliknya kalau hati kita sempit, namanya orang sempit hati itu biasanya mencari jalan keluar. Dan kita orang beriman, tentunya solusi dan cara-caranya untuk bagaimana menghilangkan kesempitan, kegalauan, kesedihan dari hati kita adalah dengan cara-cara yang disyariatkan. Cara-cara yang dibenarkan, dibolehkan oleh syariat. Bukan dengan apa yang banyak dilakukan oleh orang banyak. Maka banyak orang yang yang seperti, seperti itu. Kemudian mencari solusi. Ada yang dengan nongkrong di kafe-kafe. Ada yang dengan minum khamr ada yang dengan begadang, ada yang berbagai hal. Dikiranya dengan seperti itu akan bisa menghilangkan kegalauan, kegundahan, kesempitan hatinya. Namun hakikatnya seperti itu tidak menambah kecuali menjerak. Semakin mencekik kepada jiwanya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika seseorang sempit hatinya, maka lebih berat untuk melakukan ketaatan. Ketika semakin berat untuk melakukan ketaatan, dosa semakin bertumpuk. Dan ketika dosa semakin bertumpuk, semakin sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan menghinakan kepada kita nasallallahu Alaihi afiyah. Dan Allah mengatakan, Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Kalau bukan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzata lillahi jami'an. lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah, kewibawaan, kemuliaan itu adalah bagi Allah. Bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Maka apa yang kita cari hawa nafsu, sisa hidup, umur yang hanya sebentar. Maka izzatul Islam, kemuliaan Islam, itulah yang insya Allah Ta'ala akan memuliakan kepada kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Nahnu qawmun Allah bil Islam, famahma taghayna ghairahu adallan Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Maka kalau seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kepada kami. Maka jangan kemudian menghinakan diri hanya karena dorongan nafsu-nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan yang buruk ini. Nasallallahu salaman afiyah. Wallahu ta'ala Alhamdulillah eh, telah berakhir tadi pertanyaan terakhir. Mungkin saat Muhammad Naim ada sedikit kesimpulan saat untuk malam hari ini. Baik. Uh, kepada pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Sekali lagi bahwa namanya rumah tangga. Demikian pula kehidupan. Ini semuanya dalam merupakan ujian dan cobaan. Kadang tidak dari perangai suami atau istri atau anak Kadang ujian muncul dari pekerjaan. Ujian muncul dari keluarga. Baik itu dari pihak istri atau pihak suami. Kadang berbagai hal. Maka itu adalah merupakan ujian. Demikian pula dalam kehidupan kita. Maka saya mengingat kepada diri saya pribadi dan kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan hati. Kemudian yang kedua, hendaknya juga banyak mengkaji dan mengilmui akan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita masih banyak yang tidak mengerti. Masih banyak tidak tahu. Atau bahkan juga masih banyak salah paham. Atau salah dalam memahami penting artinya untuk kita mengkaji. Karena hal itu adalah merupakan barometer. Yang insya Allah Ta'ala dengan itu ya, kesulitan-kesulitan hidup akan bisa teratasi dengan baik. Dengan bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi jangan kemudian kita tabrirul wasail menghalalkan segala cara hanya karena karena kemudian kita yang intinya tidak lain adalah tetap rohos mencari-cari keringanan atau dengan kata lain mencari legitimasi dari kerusakan yang kita lakukan. Nasrullah salam al Maka mudah-mudahan itu semuanya mengingatkan pada diri kita untuk kita lebih introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani dan mudah-mudahan akan menjadikan hidup kita lebih berkah, hidup kita lebih berbobot, dan kita lebih menyadari untuk apa kita hidup dan hendak kemana kita hidup. Ini pertanyaan yang harus ada pada diri kita. Wallahu ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalan-amalan yang saleh, diberikan hati yang ikhlas, diberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya.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 Baiklah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, demikian acara kami untuk malam hari ini dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Uh, eh, insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara-acara live yang berikutnya tetap di acara di radio kita semua di Anas Radio.